BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Barat, setan alas, bersama Kemari kamu, cepat! Ada apa, kencur? Mana itu rombongan saudagar dari Laweyan? Huh? Ngawur kamu. Rupanya bukan, Kang Suro. Dasar goblok. Kamu tahu apa yang ada dalam genggaman tanganku ini? Tahu, Gus. Apa? Hah? Apa? Itu keris pusaka Gus itu mengkau. Keris ini namanya Kiai Dikjoyo. Asmara di tengah bencana sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Jadi anak-anak muda itu dijadikan prajurit Mataram hmm. agar bisa memerangi orang-orang Belanda? Benar, Nyai. Oh. Sebab kalau tidak diperangi, Belanda pasti akan terus bercokol di tanah Jawa. Iya, Kang Mas. Mereka itu kurang ajar dan licik. Asmara di tengah bencana sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna. Dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya S3 Penata suara Indra Mahendra Sutradara Yoko Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia. Juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara Katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. gelap pula. Angin bertiup sedikit kencang. Rombongan Tumenggung Jayang Logo berkuda meninggalkan tapal batas Kadipaten Pajang. Ki Temenggung berkuda paling depan bersama Jat Miko, putranya yang berwajah tampan. Sementara di belakangnya mengirim tiga orang pembantunya yang setia. Mereka adalah Penau Bahu Sosro, Demang Suronggo Marto, dan Pekel Manyuro. Dan di belakangnya lagi sekitar 100 orang prajurit Matara dalam keadaan siaga menjaga keselamatan junjungannya. Hutan kecil di selatan Candi Prambanan sunyi senyap. Hampir tak terdengar suara apapun, kecuali serangga malam dan sekali waktu ringkik kuda dari balik pokok-pokok pohon liar. Beberapa bayangan manusia berkelebat dengan hati-hati di antara rimbunan belukar. Mereka adalah kawanan rampok. Pemimpinnya adalah seorang laki-laki bertampang sangar. Namanya Suro Pendem. Bagaimana, Bondo? Kamu siap? Ya, Kang. Yang lain? Mereka tinggal menunggu apa-apa Kang Suro. Bagus. Tapi sebentar. Apa sudah bisa dipastikan mereka rombongan saudagar, hmm? Menurut laporan Telik Sandi, begitu, Kang. Hmm. Mereka rombongan juragan batik dari kampung Laweyan, Kang. Berapa jumlahnya? Hmm? Uh, jumlahnya cukup besar, Kang. Lebih dari 100 orang katanya. Hmm. Itu tidak menjadi soal. Mereka hanya tikus-tikus kecil. Kita akan babat dari dua arah. Pasti kocak kacir. Ya, Kang. Cukup, Rosobondo. Kumpulkan orang-orangmu. Kita cegat mereka di tikungan jalan. Uh, ah, baik, Kansuro. Rombongan Tumenggung Jayang Logot tiba di kawasan Prambanan. Mereka bergerak dengan hati-hati. Ki Tumenggung dan Niko berkuda paling depan. Begitu rombongan melintasi tikungan jalan, dari arah kiri kanan berlompatan orang-orang berpakaian serba gelap. Mereka langsung menyerang dengan senjatanya masing-masing, berupa pedang, tombak, ataupun garis. Awas, rampok! jangan Jaga Gusti Tumenggung! jangan sisi Jatmiko! Pertarungan berdarah tak bisa dihindarkan lagi. Prajurit Mataram yang semula tertegun segera dapat menguasai keadaan. Serentak mereka memberikan perlawanan hebat. Tumenggung Jayang Logo melambaikan tangannya dan penemu Bahu Sosro bersugas datang. Tumbung. Aku dan Jatmiko akan langsung kembali ke Mataram. Inggit Gusti. Demang Suronggo Marto biar bersamaku. Sedangkan kamu dan Betel Manyuro, kuperintahkan membereskan orang-orang jalanan itu. Habisi mereka semua. Jangan ada yang tersisa. Baik Gusti Tumenggung. Lalu, apa Gusti membutuhkan pengawalan prajurit? Cukup 40 orang saja. Sisanya bisa kamu pakai membantai kawanan rampok bikisan itu. Ayo, Jatmiko. Maaf, Ayah Temenggung. Kenapa kita tidak di sini saja membantu membereskan kawanan rampok itu? Aku punya tugas yang lebih penting. Ayo cepat, Suronggo Marto. Monggo Gusti, kami siap mengawal Paduka ke Mataram. mengganti kawanan rampok yang dibuat gugup dan kebingungan begitu mendapat perlawanan sengit dari prajurit-prajurit Mataram. Nyali mereka menjadi ciut. Guru pendem gerang sekali. Barat, Kemari kamu, cepat. Si Agapakang Suro. Mana itu rombongan saudagar dari Laweyan? Huh? Ngahur kamu. Mereka ini prajurit-prajurit Mataram. Kita semua bisa disingkat habis. Maaf Kang Suro. Eh, mereka pikir orang-orang yang istirahat di Tapal atas tabanan itu adalah rombongan saudagar. Rupanya bukan Kang Suro. Ya, Sekarang begini akibatnya. Nah, terus bagaimana kan? Teman-teman sudah banyak yang tewas Nah, apa sebaiknya kita lari saja, Kang? Lari kemana? Lari kemana? Itu dia, mereka datang lagi. Ayo. sudah tiba lebih dulu di rumahnya. Sementara Ki Tumenggung masih harus melaporkan hasil kerjanya langsung pada Sultan. Dari jauh, Jatmiko bisa melihat sebuah kerangkeng besi yang di bagian depannya dipasangi lampu minyak. Kerangkeng besi itu sebelumnya digunakan untuk mengurung seekor harimau belang. Binatang buas itu dua bulan yang lalu mati karena sakit. Dan kerangkeng besi sementara waktu dibiarkan kosong. Hati-hati, Denmas. Saya sendiri belum bisa percaya pada orang itu. Kelihatannya memang melugu. Tapi mungkin saja dia berpura-pura. Iya, siapa tahu dia pun sebenarnya juga penjahat. Baiklah. Terima kasih atas peringatan Paman berdua. Hmm. Sekarang sebaiknya Paman Penewu dan Ki Bekal istirahat. Biar aku bicara dengan orang itu. Hati-hati, Denmas, Jangan sampai lengah. Kami menunggu di halaman samping. Kalau ada apa-apa, Denmas, langsung teriak saja. Ya? Percayalah. Tidak akan terjadi apa-apa, Ki Bekal. Miko melangkah beberapa tindak, dan sekarang dia sudah berada dalam ruangan. Pintu kerangkeng dibiarkan tetap terbuka. Dia lalu berpaling ke sudut kerangkeng yang remang-remang oleh cahaya lampu minyak. Seorang anak muda meringkuk di situ seperti domba kehilangan bulu-bulunya, tanpa semangat hidup, tanpa daya Sesaat Jatmiko menatap pemuda desa berwajah lugu itu. Siapa namamu? Kamu punya nama kan? Uh, Bandung Doro. Rumahmu? Kamu tinggal di mana? Eh, di kota Raja Doro, di kampung Jetis. Kamu masih punya orang tua? Uh, orang tua hamba tinggal bapak. Sibuk meninggal pada saat melahirkan adik perempuan hamba. Sudah punya keluarga sendiri? Mm, maksud Doro? Sudah punya istri? Anak? Uh, istri hmm? sudah punya Doro. Anak belum. Mungkin hamba gabuk, mandul. Terus sekarang istrimu sama siapa? Eh, sama mertua hamba. Hmm. Baiklah. Sekarang begini. Mungkin dugaanku ini salah. Aku hanya ingin tahu Mengapa kamu mencari nafkah bersama orang-orang jahat? Wajahmu terlalu lugu. Kamu tidak pantas menjadi perampok. Hamba memang bukan rampok, Doro. Kalau bukan rampok, bagaimana kamu bisa berkumpul dengan kawanan rampok? Kamu pasti salah satu di antara mereka. Eh, eh, tidak, Doro. Bukan. Hamba bukan rampok. Kalau ternyata sekarang kamu masih hidup, itu hanyalah karena keberuntungan kamu. Itu pun sampai berapa lama? Aku juga tidak tahu. Kamu tahu kan? Ayahku seorang panglima perang Mataram. Uh, tahu, Doro. Nah, nasibmu sekarang tergantung kemurahan hati beliau. Beliau bisa memaafkan kamu. Tapi sebaliknya, beliau bisa mencabut nyawa kamu kapan saja. Ampun, Doro. Hamba jangan dibunuh. Hamba masih ingin hidup. Hamba belum siap mati. Hamba masih banyak dosa. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung merapi, dan lainnya. Bencana-bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jayang Logo baru saja tiba dari perjalanannya mengemban tugas negara. Setelah bertukar pakaian, beliau duduk di pinggiran ranjang di ruangan biliknya. Tak lama kemudian, Nyai Tumenggung datang mengantarkan secangkir minuman. Bagaimana hasil perjalananmu ke Pajang, Kakang Tumenggung? Hasilnya cukup memuaskan. Aku sudah memberikan laporan dan sepertinya Kanjeng Sultan sangat berkenan. Oh, kok sepertinya ada yang gawat? Sebenarnya ada masalah apa, Kakang? Begini, Nyai. Pemerintah Mataram sekarang sedang memusatkan perhatiannya pada peningkatan kekuatan prajurit dan bala tentaranya. Semua kabupaten bahkan sampai ke tingkat lurah diwajibkan menyerahkan anak-anak mudanya yang berjenis kelamin laki-laki untuk digembleng menjadi prajurit Mataram. Oh. Dan pada saatnya nanti, mereka harus meninggalkan rumah, berkumpul di alun-alun dan berangkat ke Batavia. Hmm. Jadi anak-anak muda itu dijadikan prajurit Mataram hmm. agar bisa memerangi orang-orang Belanda? Benar, Nyai. Oh. Sebab kalau tidak diperangi, Belanda pasti akan terus bercokol di tanah Jawa. Iya, Kang Mas. Mereka itu kurang ajar dan licik. Mereka mendekati para penguasa di pedalaman, lalu minta izin membuat loji atau bangunan. Contohnya di daerah Gresik. Iya, Kang Mas. Di sana sudah ada loji. Alasannya untuk menyimpan barang dagangan tapi sebenarnya juga untuk benteng pertahanan dan gudang penyimpanan senjata api. Orang-orang Belanda itu memang culas. Mereka juga tidak segan-segan berbuat curang serta kejam. Itulah sebabnya Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo, raja kita yang sekarang ini, tidak menyukai orang-orang Belanda. Dengan cara apapun, beliau akan berusaha mengusir orang-orang Belanda dari tanah Jawa. Iya. Oh ya Nyai, hmm? Jatmiko sudah pulang. Ah, sudah sejak tadi Kakang. Hmm. Malah Panewu, Bahu Sosro dan Bekal Manyuro juga sudah pulang. Hmm. Tadi ku dengar ada ribut-ribut di belakang sana. Katanya mereka membawa tawanan. Tawanan? Iya. Katanya mereka membawa seorang kawanan rampok yang berhasil ditangkap. <laughs> rampok ditangkap. Rampok itu harus segera dipotong lehernya, dibunuh. Tidak ada ampun untuk sampah masyarakat seperti itu. Uh, mau kemana, Kakang? Aku mau melihat seperti apa muka penjahat murahan itu. Apa tidak sebaiknya besok saja? Kulihat Kakang Tumenggung sudah sangat letih. Istirahat saja dulu, Kakang. Besok ada urusan yang lebih penting, Nyai. Ah. Soal rampok itu akan kuselesaikan malam ini juga. Joko kelihatan sangat kusam. Dengan dikawal penewu Bahu Sosro dan Betul Manyuro, Panglima Perang Mataram itu bergegas menuju kerangkeng besi di halaman belakang. Beliau segera memberi isyarat agar pintu kerangkeng dibuka. Jadi kamu yang bernama Belendung. Kamu budek apa tuli? Jawab. Ah, cepat jawab pertanyaan Gusti Tumenggung. Iya, jawab. Beliau yang berkuasa di tempat ini. Ayo cepat jawab. Jawab. Nama hamba Belendung. Nasibmu lebih baik, lebih beruntung dibandingkan dengan teman-temanmu umurmu lebih panjang, tapi hanya sejengkal saja. Besok sebelum matahari terbit, kepalamu akan dipenggal. Gusti Tembangku. Gusti Tumenggung, hamba mohon ampun. Hamba jangan dibunuh, Gusti. Hamba belum siap mati. Mana ada kawanan rampok siap mati? Hmm? Pekerjaanmu hanyalah merampas harta benda orang lain. Kamu tidak mau berkeringat, tapi menginginkan barang-barang yang bagus, yang mahal harganya. Orang-orang seperti kamu dan teman-temanmu tidak akan memperoleh tempat di bumi Mataram, tahu? Oh, ampun, Gusti Temenggung. Hamba bukan rampok, Gusti. Hei, jangan membuat hatiku semakin geram, ya. Tapi hamba memang bukan rampok. Cukup, cukup. Suaramu membuat telingaku sakit. Sekarang lihat, apa yang ada dalam genggaman tanganku ini? Tahu, Gusti. Apa? Hah? Apa? Itu keris pusaka Gusti Tumengkong. Keris ini namanya Kiai Dikjoyo. Dalam sekejap, benda ini bisa mencabut nyawamu. Bau Sosro, bakal Manyuro, Pegang tangannya. Sendiko Gusti. Ampun Gusti. Apa cara dibunuh? Hamba masih ingin hidup. Hamba belum siap. Ampun Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, para pendengar sekalian, demikianlah seri pembukaan Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana yang didukung oleh para pemain Hari Laksono sebagai Tumenggung Jayeng Loko, Guritno sebagai Surapendem, Okoy sebagai Reksa Bondo, Rifki sebagai Belendung, Nanang sebagai Denmas Jatmiko, Siska sebagai Nyai Tumenggung, Tato Abi sebagai Bahu Sosro, Indra sebagai Manyuro, Anto sebagai Surongo Marto, dan Asli Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Nasib apa yang akhirnya akan diterima Belendung, wong cilik yang malang itu? Saudara pendengar, silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa. dasar dari Brahma sampai Surya. 你没听懂啊？ Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana. Ayo, ikuti terus kelanjutan ceritanya di Radio Persatuan. Setiap hari mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat.